Baik di waktu sholat atau di luar sholat. Tapi saat ini labah tidak terlihat di waktu sholat dan di luar waktu sholat. Di waktu sholat yang pertama Nabi Muhammad mengira bahwasanya ah labah mungkin keluar kemana. Kemudian sholat yang kedua. Di waktu yang ketiga, masuk hari esok labah tidak terlihat. Maka Rasulullah bertanya, siapakah yang tahu di antara kalian di mana labah berada? Mereka pun baru tersadar kalau labah tidak ada.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 Jinjit-jinjit lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Ya Rasulullah, tempat luas untukmu, kenapa engkau berjalan seperti itu? Wahyak ya Umar, wahai Umar, ketahuilah demi Allah, tempat ini telah dipenuhi malaikat sehingga aku susah untuk berjalan. Dipenuhi malaikat. Sehingga susah untuk berjalan Rasulullah Allah.